Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. ikhwani fid din wa akhwati fillah. Walhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada sesi yang kedua ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Iqna' بما جاء عن عمة الدعوة من الأقوال في الاتباع لفضيلة الشيخ محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى kita lanjutkan nukilan dari حفظه الله ولذلك عقد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بابا في كتاب التوحيد وعنونه بقوله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله وذكر تحته قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar Oleh karena itu kata beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan satu bab di dalam kitabnya Kitabut Tauhid dan memberi judul dari bab tersebut bab man ata'al ulama wal umara bab barang siapa yang taat kepada ulama dan umara para pemimpin di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan maka sungguh dia telah menjadikan para ulama dan umara tersebut sebagai tandingan-tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tandingan membuat tandingan selain dari Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perbuatan syirik. Lalu kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menukilkan di bawah bab tersebut ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bagaimana ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Beliau menyatakan yushiku an tanzila alaikum hijaratum minas sama'. hampir-hampir aku khawatirkan akan turun atas kalian hujan batu dari langit. Karena sebab aku mengucapkan Kala Rasulullah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian membantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Demikian ucapan dan sekaligus sikap sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam teguh dan keteguhan beliau terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita membantah ucapan Rasulullah, menolak ucapan Rasulullah dengan ucapan siapapun, sekalipun Abu Bakar, sekalipun Umar sendiri radhiyallahu taala anhumah apalagi yang lainnya. Naam. Akan tetapi Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya ditandai bahwa mereka adalah ahlul hak karena hujah-hujah yang selalu ada pada mereka. Mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada kesalahan, maka sangat sedikit. Terkadang kita dapatkan kesalahan karena memang sebagai manusia biasa. Maka kesalahan yang sedikit itu tidak boleh diikuti dalam menolak hadis ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Demikian ikhwani fid din azzakumullah. Bagaimana Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menukilkan kepada kita di dalam kitabnya Kitabut Tauhid sekaligus menunjukkan sikap beliau sebagaimana sikap Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa dzakara aidan qaul al-Imam Ahmad al-ani fi dzikr dan beliau juga mengucap menyebutkan ucapan Imam Ahmad rahimahullah yang telah terdahulu penyebutannya di mana Imam Ahmad menyatakan aku heran terhadap suatu kaum yang mereka mengetahui kesohihan hadis lalu mereka lebih memilih ucapan Sofyan al-Thawri rahimahullah padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an fitnah au yusibahum adzabun alim hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah menyelisihi ucapan Rasulullah, menyelisihi seluruh perkara Rasulullah, hati-hati jika dia akan ditimpa dengan fitnah atau akan ditimpa dengan azab yang pedih. Imam Ahmad menyatakan, apakah kalian tahu apa itu fitnah? Yaitu kesyirikan. Jangan-jangan apabila salah seorang di antara kalian menolak sebagian saja dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan terjatuh di dalam hatimu sesuatu dari penyimpangan, lalu engkau menjadi sesat dengannya. Naam. Sempurna. Nukilan yang disebutkan kepada kita Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Sekali lagi menunjukkan sikap mereka yang jelas yang teguh di dalam berpegang teguh berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara hadis Adi ibn Hatim radhiyallahu taala anhu alladhi kharrajahu al-Imam At-Tirmidzi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal Masih ibn Maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه سبحانه عما يشركون Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31. Lalu kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya tersebut Kitab Tauhid dalam bab Man ata'al ulama wal umara Bab tentang orang yang mentaati ulama dan umara. Di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, maka sungguh dia berarti telah mengambil tandingan, membuat tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menyebutkan hadis dalil Ali bin Hatim. Jadi imam itu menyebut bab-bab selalu ada dalilnya. Selalu ada pijakan rujukannya. Mereka menyebutkan bab demikian dan demikian. Naam. Imam Bukhari misalnya seperti dalam sahihnya menyebutkan bab al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Ada dalilnya. Sehingga beliau meletakkan bab seperti itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dambik. Lalu beliau menyebutkan ayat dalam surah Muhammad ayat yang ke-19. Belajarlah dulu kalian, berilmulah dulu kalian tentang la ilaha illallah. Lalu beramallah dengan meminta ampun atas dosa-dosamu dan amalan-amalan yang lainnya. Berarti berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Nah, maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga dalam meletakkan bab tersebut beliau memiliki dalil yaitu hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taalaan yang dikeluarkan Imam Tirmidzi <coughs> di dalam sunannya di dalam Jami'ut Tirmidzi dan juga Imam Al Baihaqi dan hadis ini mencapai tingkatan hadis hasan. Hadis yang yuhtajju bihi, dipakai berhujjah dengannya bahwasanya Adi bin Hatim mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah ayat ke-31. Yang maknanya mereka mengambil ahbar rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan-tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka mengambil Masih ibni Maryam, Isa ibni Maryam sebagai anaknya Allah, sebagai tandingan selain daripada Allah. Naam yaitu Yahudi dan Nasara. Yahudi menjadikan uskup-uskup mereka, pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tandingan selain daripada Allah. Juga kaum Nasara mengambil menjadikan Nabi Isa sebagai anaknya Allah, tandingan selain daripada Allah. Dan seterusnya dari para pendeta-pendeta mereka dijadikan dikultuskan sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal Allah tidaklah memerintah, memerintahkan mereka kecuali agar mereka memurnikan ibadah itu kepada sesembahan yang satu saja yaitu Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Yang hak dengan segala jenis-jenis ibadah, melainkan hanya Dia semata Allah yang Maha Suci. Amma yusyrikun. Allah Maha Suci dari segala perbuatan syirik. Allah disucikan dari segala tandingan kesyirikan-kesyirikan. Lalu kemudian fakultu lahu. Aku katakan kepada Rasulullah. Kata sahabat Adi, Adi bin Hatim. radhiyallahu ta'ala anhu. Aku katakan kepada Rasulullah, "Inna lasna na'buduhum." Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak beribadah, tidak menyembah mereka ini tadi. Kami tidak beribadah kepada rohib dan pendeta-pendeta. Tak kami tidak beribadah kepada Nabi Isa. Naam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaisa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu?" وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحِلُّونَهُ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ Kata Rasulullah, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan? Lalu kalian, lalu kalian mengharamkannya. Nah, lebih mendahulukan pengharoman hukum pengharumannya pendeta-pendeta, rahib-rahib daripada pengharumannya Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Apa yang Allah halalkan lalu diharamkan oleh pendeta-pendeta mereka lebih memilih hukumnya para pendeta daripada hukum Allah. Naam, maka Rasulullah sallallahu maka sahabat Adi bin Hatim mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Betul ya Rasulullah. Bahwa mereka itu lebih mendahulukan hukum rahib-rahib mereka daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah menyatakan, 'Fatil ka ibadatuhum." Itulah dia peribadatan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah tandingan yang mereka jadikan mereka ambil selain daripada Allah Subhanahu wa taala yaitu kepada rahib-rahib dan ahbar mereka tadi. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah. Bagaimana kita melihat hadis tersebut yang begitu jelas akan wajibnya untuk kita mengembalikan seluruh perkara agama ini kepada dalil kitabullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan meninggalkan seluruh ucapan siapa saja. Kalau menyelisihi dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Barang siapa yang menyelisihi hal ini. Dan lebih memilih, lebih fanatisme dan lebih taklid. Kepada ucapan seseorang. Daripada mengambil hukum-hukum Allah, dalil Al-Quran dan Sunnah, maka ini sangat berbahaya. Perbuatan yang berbahaya yang dapat mengarahkan dan membawa dia, mengantarkan dia kepada perbuatan syirik, yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang terjadi pada kaum Yahudi dan kaum Nasara. Naam, ini bahayanya ikhwani fiddin azzakumullah. Di sini pentingnya dan di sini menentukan menunjukkan sikap hak seorang ahlus sunnah yang memiliki manhaj yang lurus. Nah, benar-benar mereka menjunjung tinggi dalil daripada ucapan orang-orang individu-individu. Qala al-Imam Abdurrahman, Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Rahimahumullahu taala fi Fathil Majid fi syarhi athar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berkata Imam Abdurrahman Ibnu Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab, cucunya asy Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Syekh Abdurrahman yang mensyarah Kitab Tauhid, kitab kakeknya. Naam. Dan beliau memberikan judul kitabnya yaitu Fathul Majid yang sering kita dengarkan. Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Fathul Majid ini dikarang oleh cucunya Muhammad bin Abdul Wahab yang bernama Syekh Abdurrahman ibni Hasan. Ibni Muhammad bin Abdul Wahab. Bagaimana Syekh Abdurrahman menyatakan di dalam mensyarah asar Ibnu Abbas yang telah kita sebutkan. Yang disebutkan oleh kakeknya Muhammad bin Abdul Wahab. Di mana Ibnu Abbas menyatakan radhiyallahu taala anhuma, aku khawatir hujan turun hujan batu turun dari langit. Aku menyebutkan ucapan Rasulullah, kalian menolak dan membantah dengan ucapannya Abu Bakar dan Umar. Naam. Disyarah oleh Imam Abdurrahman rahimahullah hadzal qawlu min Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma jawabun liman qala lahu inna Aba Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma la yarayani tamattu'a abil umrati ila al-hajj wa yarayani anna ifradal hajji afdal Wa kana Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma yara anna tamattua bil umrati ila al wajibun wa yaqul idza tawafa bil baiti wasa'a baina as-safa wal marwati sab'ata ashwatin faqad halla min umratihi am aba Ucapan ini dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, adalah merupakan jawaban terhadap orang yang berkata terhadap Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma tidaklah berpendapat bahwa haji tamattu na'am tamattu bil umrati ilal haj itu adalah wajib bahkan keduanya berpendapat bahwa haji ifrad itu lebih afdol daripada haji tamattu. Nah, ini sejarahnya. Ini sabab sababul wurudnya. Sebab keluarnya ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Karena ketika beliau menyebutkan tentang wajibnya haji tamattu yaitu memasukkan umroh ke dalam haji, maksudnya di musim haji, kita berhaji diawali dengan ihram untuk umroh dulu, ya sebelum tanggal 8 Zulhijjah. Kita berangkat menuju haji, kita awali ihram untuk umroh sebelum tanggal 8 Zulhijjah. Selesai umroh kita, lalu kita menunggu sampai pada tanggal 8 Zulhijjah, kita lakukan lagi ihram untuk haji. Ini yang disebut dengan haji tamattu. Menggabungkan umrah bersama haji di dalam satu perjalanan. Sahabat Ibnu Abbas meyakini itu sebagai suatu kewajiban di dalam syariat Allah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam Bukhari Muslim dari sahabat Suraqah Ibnu Malik di mana Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk mengganti niat-niat mereka yang semula dari haji ifrat atau kiran dirubah menjadi tamattu. Perintah Rasulullah. Maka perintah menunjukkan wajibnya. Akhirnya ini merupakan dalil yang jelas adanya perintah dari Rasulullah untuk merubah niat-niat hajinya menjadi tamattu menunjukkan haji tamattu itu wajib. Nah, lalu kemudian ketika itu ada sahabat yang berdalil dengan ucapannya, pendapatnya Abu Bakar dan Umar. Nah, apa pendapat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma? Mereka menyatakan bahwa haji ifrat itu lebih afdol haji ifrat itu lebih afdol daripada haji tamattu dan juga haji kiron. Ifrat itu adalah melakukan haji dengan menyendirikan ihram haji, tidak ada umrohnya. Ini namanya haji ifrat. Ifrat artinya menyendirikan. Kalau orang yang pernah melakukan haji ifrat, berarti dia belum pernah umroh. Maka wajib baginya untuk melakukan umroh sekali dalam seumur hidupnya. Masih wajib pada dia melakukan umroh. Karena dia baru haji ifrat. Kecuali orang yang haji tamattu atau haji kiron, tidak ada lagi kewajiban umroh padanya. Karena dalam haji kiron dan haji tamattu sudah ada umroh di dalamnya. Nah, nah sekarang inti yang kita inginkan di sini yang dijelaskan oleh Imam Abdurrahman ibni Hasan rahimahullahu taala. Naam. Kata beliau, wahina idzin fala udra liman istuftiya. Naam, fala udra liman istuftiya an yanzura fi madhahibil ulama wa mastadalla bihi kullu imamin wa ya'khudhu min aqwalihim ma dalla alaihi dalilu idza kana lahu malakatan yaqtadir biha ala dhalik kita perhatikan kalam Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah setelah menyebutkan tadi hadis Suraqah ibnu Malik dalil yang jelas bagi Ibnu Abbas Sementara pendapat ijtihad sahabat Abu Bakar dan Umar tidak menyebutkan dalil. Naam. Kata beliau, ketika itu fala udhra, tidak ada udur bagi orang yang meminta fatwa an yastaftiya bagi orang yang meminta fatwa Nah, atau benar, an ustuftia bagi orang yang dimintai fatwa tidak ada uzur bagi dia untuk melihat kepada mazhab-mazhab ulama dengan adanya hujah dalil. Tidak perlu. Sudah ada dalil yang jelas. Nah, sudah ada dalil yang jelas yang didudukkan oleh para ulama tentunya. Dalam hal ini Ibnu Abbas Naam. Mendudukan dalil yang jelas. Sekarang tidak ada udur bagi orang yang dimintai fatwa untuk kemudian berdalilkan dengan madhab ulama. Oh tidak, saya lebih memilih madhab pulan-pulan Madhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah, Hanafiyah. Tidak ada udur bagi mereka untuk memilih madhab-madhab yang ada. Pendapat-pendapat yang ada dalam rangka menantang, menyelisihi dalil. Tidak ada udur. Tidak pula seluruh imam yang berdalil. Naam. Lalu kemudian seseorang datang lebih memilih ucapan-ucapan para imam tersebut. Naam, yang tidak ada dalil yang ditunjukkan padanya. Tidak ada, tidak boleh. Naam. Taib. Kata beliau, "Idza kana lahu malakatan yaqtadir biha ala zalik Kalau memang seseorang itu punya kemampuan untuk melihat dalil. Ada kemampuannya untuk melihat dalil. Para penuntut ilmu ada kemampuan untuk melihat dalil. Naam, tidak boleh ketika dia bisa melihat dalil, lalu kemudian memilih pendapat-pendapat yang lain. Kecuali kalau orang-orang awam sama sekali tidak bisa melihat dalil. Nah, awamul muslimin tidak bisa melihat dalil, tidak bisa mengkaji dalil. Maka yang seperti ini akan datang pembahasannya. Bagaimana sikap dia yang benar. Naam, akan menyusul pembahasannya insya Allah. Wa qala aydan juga berkata beliau Asy-Syaikh Abdurrahman Wa ma al ulama yajtahiduna fil waqa'i' faman asaba minhum falahu ajran wa man akhta'a falahu ajrun kama fil hadithi lakin idza stabana ad dalil akhadhu bihi wa taraku ijtihadahum dan senantiasa ulama berijtihad dalam kejadian-kejadian dalam perkara-perkara Barang siapa yang benar dari mereka mendapatkan dua pahala. Barang siapa yang salah mendapatkan satu pahala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maj idza hakim fa asaba falahu ajran. Wa idza hakim fa akhtaha fa akhtaha falahu ajrun wahid. Kalau hakim berijtihad dan benar, dia dapat dua pahala. Kalau hakim berijtihad dan dia salah, dia dapat satu pahala. Akan tetapi, idastabana lahumud dalil akhadhu bihi wa taraku ijtihadahum. Para ulama tersebut kalau ada dalil jelas datangnya pada mereka, mereka akan mengambil dalil tersebut dan meninggalkan ijtihad mereka. Mereka mengambil dalil tersebut dan meninggalkan apa? Ijtihad mereka akan datang keterangannya bahwa perkara perkara ijtihadiyah naam ada batasan-batasannya kapan sebuah perkara itu dikatakan perkara ijtihadiyah fiqhiyah dan kapan perkara itu dikatakan perkara manhajiyah akodiyah ijtihadiyah fiqhiyah yang tidak ada, tidak boleh membangun di atasnya tahdir, hajar, sikap menyikapi. Naam. Adapun dalam perkara manhajiyah, akodiyah, padanya dibangun di atasnya tahdir, hajar, sikap menyikapi. Naam, akan kita bacakan dari keterangan Asy-Syaikh Hafizahullah taala. Kemudian lanjut keterangan Al-Imam Asy-Syaikh Rahman Ibn Hasan bin Abdul Wahab bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Wa amma idza lam yablughumul hadith aw lam yathbut 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam indahum fihi hadith au sabata walahu mu'aridun au mukhassisun wa nahwi dhalik wa nahwu dhalik fahina idin yasugu lil imami an yajtahida wa fi asri al-a'immatil arba'a rahimahumullahu taala inna makana talabul ahadith mimman hiya indahu bil luqa bil luqi was sama' wa yusafiru ar-rajulu fi talabil hadithi ila al-amsar 'iddata sinin ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيد وبينوا صحيحها من حسنها ومن ضعيفها والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين فسهل الأمر على طالب العلم وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده Naam. Kata beliau, adapun orang yang lam yablughumul hadis, belum sampai padanya hadis. Belum sampai hujah pada dia. Atau catat baik-baik. Adapun orang yang belum sampai kepadanya hujah, belum sampai padanya dalil. Atau lam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam indahum fi hadis. Atau di sisi dia menurut dia tidak ada hadis yang sabit. Tidak ada hadis yang sohe dalam perkara tersebut. Menurut yang difahami oleh dia, yang diketahui oleh dia. Jadi yang pertama, belum sampai hadis pada dia. Atau yang kedua, tidak ada hadis yang sohe menurut jangkauan ilmunya dalam perkara tersebut. Yang ketiga, au sabat sabata walahu mu'arid au mukhassis. Ada hadis yang sahih menurut dia tetapi dia memiliki dalil yang lain, hadis yang lain. Apakah hadis itu mengkhususkan hadis yang pertama? Dia memiliki hadis yang kedua yang dia meyakini bahwa hadis kedua ini mengkhususkan makna hadis yang pertama. Naam. Dan selainnya. Fahina idin. Maka ketika itu ia suhu lil imami anjajtahid. Boleh bagi seorang imam untuk berijtihad. Kenapa? Karena tiga sebab ini tadi. Ya, belum sampai dalil, dia berijtihad. Iya kan? Belum ada dalil yang sampai pada dia. Dia beramal sesuai dengan ijtihadnya. Dia orang yang memenuhi syarat untuk ijtihad. Wajar, boleh. Tetapi kalau datang dalil pada dia, sampai dalil pada dia, hadis dan hadis sahih, dia mengetahuinya, maka tidak boleh dia berijtihad. Harus tunduk kepada dalil. Harus tunduk kepada dalil. Naam. Demikian. Ikhwani fiddin azzakumullah. Dengan tiga sebab ini tadi, seseorang bisa berijtihad. Tapi kalau sudah sampai dalil yang sahih, tidak ada lagi penghalang-penghalangnya yang hadis-hadis yang lain yang bisa mengkhususkannya, yang bisa menafsirkannya, maka wajib dia tunduk kepada dalil. Tidak boleh dia memilih ijtihadnya sendiri. Kemudian beliau mengatakan wa fi asril immatil arba'a di zaman para imam-imam yang empat, semoga Allah merahmati mereka, hanyalah menuntut hadis-hadis hanyalah mencari hadis-hadis Rasulullah itu mimman hiya indahu billuqi was sama yaitu kepada orang-orang yang pernah berjumpa kepada Rasulullah dan mendengarkan hadis. Nah, Ini wa yusafiru rajul fi talabil hadis ilal amsar dan seseorang mengadakan perjalanan safar dalam mencari hadis ke negeri-negeri beberapa tahun. Naam, itu dulu. Ya. Summa tanala immatu bitasanif. Lalu kemudian di zaman imam-imam yang empat ya maupun setelahnya Naam atau sedikit sebelumnya para imam-imam kemudian punya perhatian di dalam membuat karangan-karangan kitab-kitab yaitu kumpulan hadis-hadis Naam. Membukukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah mudah. Lebih-lebih di zaman sekarang. Dengan fasilitas yang mudah bisa dikumpulkan hadis-hadis tersebut. Naam. Di zaman para imam sudah bisa mengumpulkannya, akhirnya ditulis dalam sebuah kitab. Naam, sehingga terkenal dengan kita kitab-kitab sunnah, kitab-kitab sunan, ya kitab-kitab Sahih Bukhari Muslim, kutubus sita, kutubus tis'ah, kutubul asyarah sampai kepada kita karena perhatian para imam-imam tersebut dalam membukukan, mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meriwayatkannya dengan sanat-sanat dan menjelaskan sanat yang sahih, yang hasan, yang doif Dijelaskan semuanya. Juga wal fukoha sannafu fi kulli madhab. Muncul juga para imam fukoha yang mengarang dalam setiap madhab. Ada khusus madhab uh, eh, Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah, Ahmadiyah, uh, Syafi'iyah, Hanabilah. Nah, mereka menulis dan mengarang dengan masing-masing fikhi madhabnya. Lalu mereka menyebutkan hujah-hujah para imam-imam yang mujtahid. Nah, semua telah dilakukan oleh para ulama kita. Sehingga sahulal amru ala talibul ilm. Menjadi mudah bagi kita para penuntut ilmu. Nah, untuk mempelajarinya Nah, mudah bagi kita untuk mendapatkan dan mempelajari kitab-kitab tersebut. Wa kullu imamin yadhkurul hukma bidalili indah. Kita tinggal melihat. Nah, menjadi mudah bagi kita. Kita tinggal melihat setiap imam yang menyebutkan suatu perkara, kita lihat dalilnya. Apa dalilnya? Naam. Ketika dia menyebutkan dalil, dalil yang sahih. Naam, yang disahihkan oleh para pakar-pakar muhaddifin ahlul hadis maka kita pegang kuat-kuat pendapat tersebut karena disertai dengan dalil yang kuat dan kita lepaskan pendapat-pendapat yang tidak didukung dengan dalil yang kuat ini perkaranya menjadi mudah Naam demikian wa fi kalam Ibnu Abbas ma yadullu ala anna man balaghu dalil falam ya'khudh bihi taqlidan lil imamihi fa innahu yajibul inkaru alaihi bitaglidi limukhalafatihi dalil. Lanjut ucapan Al, Al Imam Abdurrahman Ibnu Hasan rahimahullah. Maka dalam ucapan Ibnu Abbas tadi terdapat dalil yang menunjukkan bahwa seseorang yang sampai kepadanya dalil lalu dia tidak mau menerima dan mengambil dalil tersebut karena taklid karena membebek kepada imamnya dia maka wajib mengingkari orang tersebut dengan keras dan karena dia menyelisih dalil. Kita perhatikan di sini ikhwani fiddin azzakumullah. Bagaimana maukif prinsip Asy-Syaikh Abdurrahman yang diikuti oleh ulama-ulama yang lainnya Asy-Syaikh Hasan Syekh Abdullah anak Syekh Muhammad uh, Naam yang dia ambil dari uh, Syekh Ab, uh, Hasan, uh, Syekh Abdullah dan dari kakeknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Naam. Bahkan diambil dari imam-imam sebelumnya. Al-Amsal seperti Imam Ahmad Ibni Hambal rahimahullah. Naam. Bagaimana sikap mereka terhadap orang-orang yang sudah sampai kepadanya hujah, lalu dia menolak hujah tersebut. Lebih memilih pendapat imamnya dia. Maka wajib untuk diingkari dengan keras karena dia menyelisihi dalil. Kita lihat di sini perkaranya umum. Bahkan sekalipun dalam masalah fiqhiyah kalau ada dalil yang jelas, lalu dia berpendapat dengan yang lainnya, tidak dibangun di atas dalil, sekalipun dalam masalah fiqhiyah, diingkari dengan keras karena dia menyelisihi dalil. Fakaifa bi masalah manhajiyah aqdiyah. Bagaimana lebih-lebih dalam masalah manhaj, masalah akidah. Naam. Tentunya lebih-lebih lagi. Karena ilatnya, alasannya adalah dilihat seseorang itu dari penyelisihannya terhadap dalil. Setelah tegak hujah padanya. Setelah sampai hujah padanya. Liman an amman balagahu dalil. Terhadap orang-orang yang telah sampai padanya dalil. Ini sikap para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, Wa ala hadha lanjut beliau menyatakan berdasarkan ini fayajibul inkaru ala man tarakat dalil liqauli ahadin minal ulama kainam mangkana. Berdasarkan ini wajib mengingkari atas orang-orang yang meninggalkan dalil dan menuju kepada ucapan seseorang dari para ulama siapapun dia. Wa nususul a'immati ala hadha. Dan nas-nas para imam dalam masalah ini banyak. Naam. Wa annahu la yasuhu taqlidu illa fi masailil ijtihad allati la dalila fiha yurja ilaihi min kitabin wala min sunnatin. Naam. Nas-nas ucapan para imam dalam sikap ini banyak dalam ucapan mereka. Yaitu bersikap tegas dan mengingkari orang-orang yang sampai padanya hujjah dalil, lalu dia lebih memilih ucapan imamnya. Atau ucapan para imam, siapapun dia. Nah, maka kata beliau tidak boleh taklid kecuali dalam masalah-masalah ijtihad. Tidak boleh kita taklid kecuali dalam masalah-masalah ijtihad. Yang tidak apa itu masalah ijtihad? Masalah yang tidak ada dalil di dalamnya untuk kita kembali padanya baik dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah ijtihad. Boleh seseorang untuk taklid. Itu pun ada syurut-syurutnya, ada batasan-batasannya yang kita pula akan sebutkan insyaallah. Fahadha ladhi anahu ba'dul ulama biqaulihi la inkar fi masail ijtihad. Inilah yang dimaksudkan sebagian ulama di dalam ucapan mereka tidak boleh saling mengingkari dalam masalah-masalah ijtihad. Perhatikan, di sini pentingnya kita membedakan masalah-masalah ijtihad fiqhiyah na'am dengan masalah-masalah manhajiyah akadiyah. Contoh, kita sekarang mau menerapkan teori ilmu yang kita dapatkan. Naam. Untuk lebih memahamkan kita dari teori tersebut, maka kita menerapkan dalam contoh. Nah, misalnya contoh seperti yang saya sebutkan tadi. Fitnah hajuri. Fitnah hajuri Sebagian dari ahlus sunnah atau para dai ahlus sunnah menyatakan ini fitnah masalah istihadiyah. Naam. Yang tidak ada dalil dalam Al-Quran, tidak pula dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh saling mengingkari di, di dalamnya. Berarti dalam hal ini, masyayikh yang mentahdir dan menghukumi. Hajuri sebagai mubtadi, haddadi, keliru, salah. Apa alasan mereka? Karena masalah ijtihadiyah. Intabihu fattakullah. Nah, perhatikan baik-baik, bertakwa kepada Allah. Jangan asbun, asal bunyi. Naam. Ini namanya asal bunyi. Ya akhi. Syuf, undur. Apa dalil-dalil para ulama di dalam menjara hajuri? Naam. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Antum belum melihat. Atau antum baru melihat satu perkara saja. Iya. Seperti sebagian ya, teman di Kendari sana. Dalam rangka membela Hajuri dia menyatakan tidak bisa mengklaim Hajuri sebagai Hajuri Haddadi. Kenapa? Karena poin-poin yang dikatakan padanya dusta. La haula wala quwata illa billah. Apa yang dusta ya, akhi? yang kamu tahu satu dua saja kamu sudah mengklaim secara umum dusta. Ini menggelikan. Apalagi orangnya masih kecil, masih muda. Baru menuntut ilmu. Ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Rasulullah menyatakan rahimallahu mra'an ya'rif qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang tahu, selalu tahu kadar dirinya. Nah, ulama sudah berbicara sekian tahun, Tiba-tiba kamu datang pahlawan kesiangan. Menyatakan ini masalah ijtihadiyah. Tidak ada dalil Al-Quran dan Sunnah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mementahkan upaya dan usaha para ulama 10 tahun. Nah, tidak ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau seseorang menyatakan ucapan Rasulullah la yuqbal illa dalil. Ucapan Rasulullah tidak diterima kecuali dengan dalil. Kalau dia menyatakan bahwa Rasulullah akhta'a fi wasailid dakwah. Rasulullah salah dalam wasilah-wasilah dakwah. La ilaha illallah. Jelas di dalam Al-Quran, jelas dalam hadis. Seperti yang saya sebutkan tadi. Naam. Ini ucapan yang berbahaya. Tegakkan hujah pada pelakunya nasihati. Kalau dia terus memilih ucapannya dan menolak dalil, fatahdir wal hajar. Naam. Berlaku tahdir dan hajar. Boykot. Harus dijelaskan kepada umat untuk menyelamatkan umat secara umum. Apalagi kalau sudah banyak yang terpengaruh korban. naam Baru satu dua yang engkau tahu. Tidak benar dikatakan hajuri imam mustaqolain. Dia mengingkarinya. Itu yang kamu tahu. Ya akhi, kembali ke ulama. Naam. Antum jangan tersubhati dengan seperti apa yang saya sebutkan tadi. Bahwa antum sudah menuntut ilmu tidak mau taklid. Harus lihat dalil. Akhirnya tertipu dengan syubhat ini tidak bisa mengkompromikan untuk rujuk dan kembali ke ulama. Kembali kepada olahan-olahan ulama yang mereka lebih tahu dalil-dalil, yang mereka lebih tahu menempatkan posisi dan, dan kondisi dalil itu sehubungan dengan orangnya tersebut. Nah, siapa yang lebih dekat antara rajul sagir ya? Ajam lagi Siapa yang lebih tahu hajuri dibanding dengan Syekh Al-Imam, Syekh Muhammad al busobi Masyayikh di Yaman? Kau yang lebih tahu? Ajam, Indonesia, baru menuntut ilmu? Nah, ini sudah tidak logis. Masa kamu lebih tahu dari para ulama itu? Yang hidup bersama di satu negara, di satu tempat. Sementara kamu berada di Indonesia setelah itu. Kan tidak mungkin. Jangan asal ngomong. Ini masalah ijtihadiyah. Sementara kamu belum tahu apa dalil-dalil para ulama dalam menurunkan hukum fonis terhadap diri seseorang. Kamu belum tahu. Kamu sekedar membela. Naam, adapun kita merujuk kepada ulama dengan melihat dalil-dalil ulama. Ini bukan taklid. Ini toriqoh manhaj yang telah kita bacakan dari ucapan-ucapan para a'immah semenjak tadi dari awal pelajaran kita. Nah, harus jelas ikhwani fidina azzakumullah. Naam. Datang lagi fitnah berikutnya, tahdir terhadap seorang ustaz Sama. Ini masalah ijtihadiyah. Nah, tidak boleh dibangun di atasnya pengingkaran. Oh dia masih ahlus sunnah. Belum seperti hajuri. Haddadi, hizbi. Dia masih ahlus sunnah. Kalau masih-masih ahlus sunnah sama-sama ahlus sunnah. Mari kita jangan saling mengingkari. Ya hada. Nah, ya Antum menempatkan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi Kaab bin Malik dan dua sahabatnya. Apakah antum menyatakan pada waktu itu Kaab bin Malik dan dua sahabatnya keluar dari ahlus sunnah? Rasulullah menyikapi dan mengumumkan 50 hari 50 malam ditahdir dan dihajar, diboikot, tidak dijawab salamnya. Apa kesalahan Ka'ab bin Malik? Perhatikan. Ketinggalan perang tabuk. Itu pun bukan sesuatu yang disengaja. Karena mengulur-ulur waktu. Disebut dalam riwayat. Mengulur-ulur waktu. Beliau tidak menyangka kalau Rasulullah bisa bersikap demikian. Kenapa? Karena beliau sudah dikenal sebagai ahlul ghazwah yang selalu berperang bersama Rasulullah dalam perang-perang sebelumnya. Nah, Rasulullah sudah mengenal dirinya, Ka'ab bin Malik. Seorang kesatria, mujahid. Sehingga mengulur-ulur waktu pada waktu itu ada kesibukan lagi sedang panen. Tanaman. Ya. Dipetik. Nah, akhirnya Rasulullah pasukannya semakin jauh, semakin jauh. Beliau sudah merasa sudah jauh ketinggalan. Ya sudah, Mungkin sangka baik beliau Rasulullah tidak akan uh, menilai macam-macam. Karena beliau orang yang sudah pengalaman dari jihad-jihad sebelumnya. Lihat. Tapi apa sikap Rasulullah alaihi salatu wassalam? Agar kaum muslimin, sahabat-sahabat yang lain tidak bermuda-muda, tidak terpengaruh. Naam. Nanti akan datang jihad-jihad yang berikutnya yang lain akan bermuda-muda untuk mengulur-ulur waktu dan lebih mengutamakan panen tanaman-tanamannya, kebun-kebunnya, dunianya. Rasulullah mau menutup pintu tersebut. Memboikot 50 hari, 50 malam. Tidak dijawab salamnya. Naam, tidak ditengok. Bahkan disebut dalam riwayat, di dalam sholat dia ingin berjumpa wajah dengan Rasulullah. Rasulullah salam ke sebelah kanan, dia duluan salam, lalu salam kembali ke sebelah kiri agar berjumpa wajahnya dengan Rasulullah. Rasulullah membuang wajahnya. Tidak memberi senyum sedikit pun. Apakah sahabat Ka'ab Malik dikatakan keluar dari alus sunnah pada waktu itu? Nah, mana dalil ya ikhwan? Antum menyatakan kalau masih sama ahlus sunnah. Tidak ada saling ingkar. Perhatikan kalamnya para imam. Beliau tidak melihat alus sunnah atau bukan alus sunnah. Ada orang yang menyelisihi sampai padanya hujah. Dia menyelisihinya. Lebih memilih ucapan yang lain daripada hujah. Fal ingkaru alaihi wajib. Mengingkari padanya wajib dengan keras. Sawaun kana mubtadi'an au sunniyan. Sama saja dia mubtadi. Ini jelas. ataupun dia masih ahlus sunnah. Nah, Antum perhatikan sikap-sikap para sahabat. Sahabat sering saya sebutkan dan saya nukilkan riwayat-riwayat dari sahabat. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu ketika beliau melarang seseorang untuk melakukan lemparan ketapel. Nah, beliau membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai rajul, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadab. Anil khadab. Rasulullah melarang dari melempar ketapel seperti itu. Dia menjawab sahabat ini, tidak mematikan dan tidak membutakan matanya. Ya Ab Abdullah bin Mughaffal. Apa jawaban beliau? Marah dan mengingkari dengan syiddah, dengan keras. Dan menyatakan, Wallahi La ukallimuka keabadian. Demi Allah saya tidak akan bicara kepadamu selama-lamanya. Bukan tiga hari. Selama-lamanya. Naam, fanduru. Belajar kalian manhaj. Naam, bagaimana sikap-sikap para salafus salih? Sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Subhanallah, pelajaran faidah yang diberikan oleh Ustazuna Abdurrahman Lombok, hafidahullah di majelis daurah di Kendari kemarin. Beliau menukilkan sikap Imam Ahmad rahimahullah terhadap Yahya ibni Ma'in. Antum tahu Yahya ibni Ma'in? Imam Jabal. Gunungnya al-hadith. Guru Imam Bukhari rahimahullah. Gurunya Imam Bukhari. Imam Ahmad juga gurunya Imam Bukhari. Yahya ibn Ma'in termasuk korin teman dengan Imam Ahmad, Yahya ibn Ma'in. Kedua-duanya guru Imam Bukhari. Yahya ibn Ma'in masuk kepada Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad sedang sakit dikunjungi. Lalu beliau salam. Tidak dijawab. Salam keduanya tidak dijawab. Salam ketiganya tidak dijawab. Diam Imam Ahmad rahimahullah. Lalu kemudian imam yang satu yang hadir di situ mengetahui permasalahannya. Keluar Imam Yahya bin Ma'in. Perasaan gundah. Salam tiga kali tidak dijawab oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Keluar pula imam yang satu. Imam Ahmad bertanya, apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad kepadamu? Naam, lalu kemudian beliau memberitakan bahwa sebab beliau tidak menjawab salammu sampai tiga kali, yaitu karena engkau berfatwa dengan Al-Quran makhluk. Yaitu Imam Yahya ibn Ma'in berijtihad karena terpaksa diancam harus mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Padahal belum disiksa, belum dipukul. Belum, baru ancaman. Imam Yahya bin Ma'in mengucapkan hal itu. Marah Imam Ahmad. Beliau punya dalil. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa hatinya kokoh dengan iman. Itu dalilnya Imam Yahya bin Ma'in. Istimbat dari ayat. Nah. Dengan hadis Ammar ibni Yasir. Uh, Imam Ahmad membantah pendalilan Yahya bin Ma'in dengan hadis Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala. Bagaimana kisahnya Ammar ibn Yasir? Hah? Sampai nyawanya sekalipun Naam. Tidak goyah dari akidahnya yang kokoh. Nah, Lihat fandur Ammar bin Yasir. Dipukul, disiksa, dicambuk. Nah, Nanti kalau sudah detik-detik harus mati, harus dibunuh, baru itu man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Orang yang dipaksa tapi hatinya kokoh dengan iman. Jangan belum dipukul, belum diapa-apain, langsung mengucapkannya. Ini yang dimarahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sampai tidak menjawab salamnya Yahya bin Ma'in. Tiga kali. Subhanallah. Maukif sikap seorang imam. Alim. Juga kita tahu kisahnya Muhammad ibn Yahya al zuhli Teman dan sekaligus guru Imam Bukhari. Sekalipun dalam hal ini fitnah terhadap Imam Bukhari. Tapi yang kita petik dan ambil adalah sikap seorang imam, ahlul hadith. teman dan sekaligus guru Imam Bukhari. Bagaimana tersikap beliau terhadap Imam Bukhari ketika muncul fitnah khalqul Quran, Imam Bukhari membuat statement yang bisa sedikit dibawa oleh ahlul bid'ah. Naam, lafzi bil Quran makhluk. Lafadku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Nah, ini berbahaya. Akhirnya ahlul bid'an membawa, membuat fitnah. Imam Bukhari menyatakan Al-Quran makhluk. Marah keras Imam Muhammad ibn Yahya Zuhli. Mentahdir di majelis ribuan manusia. Di situ ada Imam Muslim. Jangan hadir di majelisnya Abu Bukhari, Imam Bukhari. Jangan ada yang dekat kepada Imam Bukhari. Tahdir, hajar, tinggalkan. Puluhan ribu majelis. Nah, karena beliau merasa bahwa Imam Bukhari bermudah-mudah dalam perkara Al-Quran itu makhluk. Nah, Imam Ahmad menyatakan, katakan Al-Quran itu kalamullah wa ghairu makhluk. Kalam Allah dan bukan makhluk. Harus dua-duanya. Jangan menyatakan lafadku bil, Quran makhluk. Ini berbahaya. Nah, Imam Bukhari menyatakan lafadku bil Quran makhluk, lafadnya dia, dia manusia. Lafadnya dia manusia, makhluk juga tentunya. Benar sebenarnya, benar. Tapi ketika lafat itu bisa dibuat fitnah oleh ahlul bid'ah dan kondisi fitnah pada waktu itu, maka tidak diinginkan oleh para imam. Amsal Muhammad ibn Yahya Dhuhli rahimahullah. Tidak diinginkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Marah. Nah, apakah mengeluarkan dari ahlus sunnah? Pada waktu itu Yahya bin Ma'in Keluar dari ahlu sunnah tidak dijawab salamnya oleh Imam Ahmad. Lah. Semua ini ikhwani fiddina azzakumullah. Menunjukkan bahwa sikap keras para salafus soleh. Tidak mesti orang yang disikapi itu keluar dari ahlu sunnah. Alias. Tidak benar. Subuhat. Ucapan yang menyatakan bahwa kalau sesama ahlus sunnah harus lemah lembut terus. Tidak benar. Nah, asalnya sesama ahlus sunnah lembut, daam. Bukan sesama ahlus sunnah saja, sesama kaum muslimin. Lembut. Lin, rifka wal lin. Kalau kita belum kenal orang, kita lembuti, kita sampaikan dalil. Karena kita belum kenal. Tidak mungkin langsung kita kerasi. Tapi kalau kita sudah melihat dia sudah mengenal dakwah sekian setahun, dua tahun. Dalam permasalahan kita sampaikan nasihat, dia lebih memilih ustadz ini. Sampaikan dalil, dia memilih ustadz ini. Sampaikan lagi dalil, dia memilih ustadz itu dan itu. Menyelisihi dalil. Kalam-kalam ulama yang mengandung dalil. Dengan dalil-dalilnya jelas diselisihi oleh dia. Fahada apa? Ingkaru alaihim wajib mengingkarinya. Nah. Demikian ikhwani fidina azakumullah. Nah, <clears throat> Maka kita kembali kepada tahdir Asy-Syaikh Rabi. Naam, lihatlah dalil-dalilnya kepada seorang ustaz. Jangan langsung dusta Subhanallah dengan mudahnya lisannya itu loh. Mengatakan dusta, dusta, dusta. Dia belum membahas. Dia belum tahu apa-apa. Langsung mengatakan dusta, dusta, dusta. Pertama, antum zalim terhadap saudaramu yang membawa berita itu tanpa ada penelusuran, tersebut langsung antum mendustakan dia. Apakah antum sudah berbicara sama dia? Dia punya bukti-bukti? Belum. Antum zalim. Ini, ini sekedar membela ini mudah. Ya. Jangan antum kira dosa itu adalah orang yang menghukumi saja. Tapi orang yang mengingkari hukuman itu juga bisa berdosa. Kalau orang yang menghukumi orang lain dan salah, orang yang menghukumi berdosa. Orang yang membela orang yang dihukumi dan benar hukuman itu, dia membela dia yang berdosa. Nah, karena dia membela. Seseorang yang salah dibela. Ini dosa. Namanya ta'awun alal ism. Intabihu. Naam. Jangan asal bunyi. Belum membahas dusta, dusta. Nah, belum lagi subhanallah paling parah lagi naudzubillah min dzalik. Dalam fitnah ini penjual kayu pun penjual kayu kerjanya dunia tidak mengetahui, tidak menuntut ilmu di pondok. Naam, tidak juga pernah belajar khusus dengan ustadz kitab ini. Ya, belum banyak tahu tentang kaidah-kaidah, apalagi kaidah-kaidah jarawat tadil. Masalah-masalah manhajiyah. Ikut-ikutan, bahkan membantah Ustadz Umar As-Sewet. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Penjual kayu, subhanallah. Nah, di internet menulis lagi namanya. La haula wala quwata illa. Ini musibah. Quwata illa billah. Musibah atau bukan ya kawan? Hah? Musibah kecil atau musibah besar ini? Hah? <laughs> Allah Ustaz. Musibah besar nah. Orang yang tidak punya kompeten di situ ikut-ikutan. Nah. Lah bas, ini nasihat. Nah, sampai Ustadz Abdurrahman Lombok Hafidahullah menyatakan, uskut anta. Antum belajar manhaj di mana? Sudah belajar manhaj? Belum. Kalas, uskut, diam. Allahul Musta'an. Nah, ini tarbiyahnya siapa semua ini? Siapa yang bertanggung jawab mentarbiah orang-orang yang seperti ini? Dikendari sangat banyak. Nah, Kendari tempatnya sangat banyak. Orang-orang yang amsal yang saya ceritakan ini. Semisal orang ini. Nah, dari mana tarbiyahnya? Subhanallah, hula hula wala quwata illa billah. Nah. Ahem. <clears throat> Lanjut. Ucapan Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan rahimahullah wa amma man khalafa al kitab was sunnah فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس والشافعي ومالك wa وذلك مجمع عليه Perhatikan, adapun orang yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah, menyelisihi dalil, wajib membantahnya wajib membantahnya. Kama kala Ibnu Abbas, sebagaimana yang diucapkan oleh sahabat Ibnu Abbas, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, wadhalika mujmaun alaih dan demikian itu adalah ijma' disepakati atasnya. Nah, orang yang menyelisihi dalil sepakat harus dibantah. Tidak boleh diam. Tidak boleh mumayye, lembek. Nah, jelas-jelas Orang ini keliru menyelisihi dalil didiamkan. Tidak diingkari, tidak dibantah. Ah, lemah lembut ya akhi, hikmah. Nanti. Nanti ketemu lagi, nanti lagi. Nanti ketemu lagi, nanti lagi. Setahun, dua tahun berkawan, tidak pernah ada nasihat. Nah, ini hikmah? Lah, bukan hikmah yang begitu. Yang demikian itu bukan hikmah, tapi mumayyah, tamyiz orang yang lemah, lembek manhajnya. Nah, kultu, aku katakan, kata Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafidahullah. Wa fi kalamil Imam Abdurrahman bin Hasan rahimahumallahu taala arba'atu uh, arba'atu umur. Dalam ucapan Imam Abdurrahman rahimahullah ada empat perkara. Al-awwal yang pertama, annal ijtihad bahwasanya ijtihad yang saya maksud ijtihad ijtihad ar-ra'yu la yusaru ilaihi illa inda darurah tidak bisa meng, meng, langsung menuju kepada ijtihad tersebut naam kecuali ketika darurat dalam kondisi yang sempit baru kita mengatakan ijtihad kita mengarah kepada pendapat ijtihad ya kondisinya ketika darurat dan kondisi yang sempit Wadali kafi yang demikian itu dalam beberapa keadaan, kondisi. Yang pertama, adamu bulugil hadis ilal alim. Belum sampai hadis kepada seorang alim. Boleh dia berijtihad. Karena belum sampai dalil pada dia. Au ada thubutih indahu. Atau ada dalil tapi doif menurut dia. Boleh dia berijtihad. Darurat, dia berijtihad. Karena belum, karena hadisnya lemah. doif. Au sabata au sabata walahu mu'arid au mukhassis. Atau ada dalil yang sahih menurut dia, tetapi ada dalil lain yang menentangnya atau yang mengkhususkan dalil tersebut. Ini juga berarti darurat untuk dia berijtihad. Naam. Demikian qala Imam Ibnu Qayyim. Lalu Imam Ibnu Qayyim menyebutkan rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in mendukung persis Naam, dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Abdurrahman, Syekh Abdurrahman tersebut dan masyayikh yang lainnya. Nah, tentunya mereka mengambil dari para imam-imam sebelumnya, termasuk Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, di sini disebutkan ya yang maknanya kata Imam Ibnu Qayyim berkata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ada orang yang berkata kepadaku, tunjukkan kepadaku bahwa Umar radhiyallahu anhu beramal dengan sesuatu dalam nah, beramal dengan sesuatu, kemudian lebih memilih sesuatu tersebut dan menyelisihi khabar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tunjukkan kepada yakni amalan-amalan Umar yang menyelisihi dalil. Nah itu. Kultulahu, maka aku katakan padanya. Ini ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan kepada orang itu menceritakan kepada kami Sofyan dari Imam Az-Zuhri, Sofyan Az-Zuhri dari Imam Az-Zuhri, dari Ibnul Musayyib bahwa Umar pernah berkata ad lil aqilah. Diat itu denda itu untuk keluarga yang apa? dibunuh atau keluarga yang dilukai. Naam. Dan wanita tidak mewarisi diat suaminya. Ternyata datang hadis dari Dhahak Ibnu Sofyan mengkhabarkan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menulis surat kepadanya kepada Dhahak Ibnu Sofyan untuk seorang wanita istri mewarisi diat suaminya. Faraja ilahi Umar. Maka Umar serta-merta langsung rujuk kembali kepada kebenaran. Karena sampai kepadanya apa? Dalil. Coba lihat sikap sikap Umar radhiyallahu taala juga dalam perkara yang lainnya. Juga dalam perkara yang lainnya. Naam. Kemudian perkara yang kedua. Kata Syekh Muhammad bin Hadi hafidahullah. Yang dari empat perkara yang merupakan kandungan kalam Syekh Abdurrahman rahimahullah. Naam, al-amru tsani adalah annahu ba'da ma al-a'imma al-hadis. Setelah para imam-imam menulis hadis-hadis membukukannya dalam tulisan karya ilmiah mereka dan menjelaskan yang sahih, yang hasan, yang doif dan juga para fukoha menulis kitab-kitab fikih masing-masing madhab. Mereka menyebutkan hujah-hujah para mujtahidin. Naam, semua para imam-imam tersebut menyebutkan masing-masing sebuah hukum dengan dalil-dalilnya. Maka perkaranya menjadi mudah semua bagi kita. Naam, bagi tolabel ilm tidak boleh lagi kita kemudian berdalil. Naam. Ya. E, belum sampai hujah atau malas. Naam. Tidak boleh kita lagi lebih memilih madhab-madhab tertentu. Tetapi kita lebih memilih kepada dalil. Lebih memilih kepada dalil. Taib. Naam. Kemudian yang ketiga, bahwa wajib untuk menyikapi dan mengingkari dengan keras terhadap orang-orang yang sampai kepadanya dalil dan tidak mau mengambil dalil tersebut karena taklid dengan imamnya. Karena taklid dengan imamnya, maka dia adalah orang yang menyelisihi dalil yang wadih, dalil yang jelas. Yang keempat, bahwa taklid tidak boleh kecuali dalam kondisi yang sempit sekali keadaannya. Yaitu dalam bab masailul ijtihad. Dalam masalah-masalah ijtihad. Yang tidak ada dalil padanya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka boleh taklid dalam keadaan yang sempit seperti ini. Wa anna hadan nau minal ijtihad. Bahwa jenis dari ijtihad yang disebutkan tersebut. Inilah yang disebutkan sebagian para ulama dalam ucapan mereka La ingkara fi masalil ijtihad. Tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihad. Maksudnya tidak boleh saling mengingkari kalau masalah masalahnya masalah ijtihad. Yaitu tidak ada dalil-dalil Al-Quran dari sunnah, kondisinya sempit. Nah, maka ini yang dikatakan tidak ada pengingkaran. Selain daripada itu, ada pengingkaran. Ada tahdir, ada bantahan. Nah, selama sudah ditegakkan hujah pada orang tersebut. Nah, ini empat perkara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Hafidahullah yang merupakan kandungan dari keterangan Syekh Abdurrahman Ibni Hasan Ibni Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullahu taala jami'an. Waktu. Nah. Jam 3. Jam 3 berapa? Jam 3.20 asar. Baik. Kita lanjut. Lanjut berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Fa in arada al-qailu masail al-khilaf fa hadha batilun yukhalifu ijma' al-ummah. Fama zala as-sahabatu wa man ba'dahum yunkiruna ala man khalafa wa akhta'a ka'inan man kana walau kana alaman nasi wa atqahum wa idza kana Allahu ba'atha Muhammadan bil hadi wa dinil haqq wa amarna bittiba'ihi wa taraka ma khalafahu famin tamami dzalik anna man khalafahu minal ulama mukhti'un yunabbahu ala khata'ihi wa yunkar alaihi Naam kata beliau jika seorang yang berkata menginginkan masalah-masalah khilaf ya tidak ada pengingkaran di dalamnya fahada batil ini batil masalah-masalah biasanya orang mengatakan masalah-masalah khilafiyah tidak boleh saling mengingkari batil kata Imam Muhammad bin Abdul Wahab artinya tidak semua masalah-masalah perselisihan tidak ada pengingkaran kalau perselisihan ijtihadiyah tadi naam tidak ada pengingkaran tapi selain daripada itu ijma' umat bahwa sahabat Rasulullah dan orang-orang imam-imam setelahnya mengingkari atas orang-orang yang menyelisihi dan salah siapapun dia. Sekalipun dia manusia yang paling berilmu, manusia yang paling bertakwa, diingkari, dibantah. Naam, kalau dia bersalah dan menyelisihi hujah setelah sampai padanya. Wa idakan Allah apabila Allah mengutus Nabi Muhammad dengan petunjuk dan agama yang hak dan memerintahkan kita untuk mengikutinya dan meninggalkan seluruh apa yang menyelisihinya. Maka di antara yang kesempurnaan semua itu adalah bahwa orang yang menyelisihi Rasulullah dari ulama siapapun, maka dia mukti, dia orang yang bersalah, harus diingatkan atas kesalahannya dan diingkari padanya. Nah, sampai beliau menyebutkan ini ijma umat. Ijma umat. Kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Terus dari mana subhat itu tadi? Yang menyatakan kalau sesama halus sunnah tidak ada ingkar, lemah lembut. Dari mana ucapan seperti ini? Kaidah ini menyelisihi ucapan dan sikap para ulama. Nah, jelas ini? Jelas. Insya Allah Ta'ala. <clears throat> Lalu dilanjutkan <clears throat> dilanjutkan oleh al-Imam Ibn Wahab rahimahullah wa in urida bi masail al-ijtihad masailul khilaf allati lam yatabayyanu fiha as fahada kalamun sahih kalau diinginkan tadi masalah khilaf itu adalah masalah ijtihad yang tidak jelas padanya kebenaran tidak ada Al-Quran, tidak ada sunnah, Naam, tidak ada ijma' sahabat. Ya. Atau tidak ada ucapan sahabat. Sebagian sahabat yang tidak diselisihi oleh para sahabat yang lainnya. Ini kalam yang sahih, kalam yang benar. Wala yajuzu lil insan an yunkar, an yunkiru syai'a li kaunihi mukhalifan li madhhabihi. Tidak boleh seseorang mengingkari sesuatu karena semata-mata menyelisih madhabnya atau karena semata-mata menyelisih kebiasaan manusia. Bukan dia meng, dia mengingkari seseorang bukan karena dalil, Bukan karena menyelisih dalil, tapi menyelisih madhabnya. Ini yang tidak boleh mengadakan pengingkaran. Tidak boleh. Naam. Fakamalai juzulil insan an ya'mura illa bi ilmin. La yajuzu an yungkar, yang yungkir illa bi ilmin. Sebagaimana seseorang tidak boleh memerintahkan sesuatu kecuali dengan ilmu. Tidak demikian pula tidak boleh dia mengingkari sesuatu kecuali dengan ilmu. Naam. Wahada kullu kulluhu dakhilun fi qawlihi ta'ala. Semua ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Jangan engkau mengikuti apa-apa yang tidak ada padamu ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Naam, pendengaran, penglihatan ya, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menetapkan, jangan mengingkari kalau tidak punya ilmu. Jangan menetapkan, jangan pula mengingkari kalau tidak punya ilmu. Nah, jelas. Maka semua dia akan masuk pelanggaran terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam suratul Isra ayat ke-36. Lalu kemudian Asy-Syaikh menukilkan ucapan-ucapan imam yang lainnya yang semakna dengannya. Al-Imam Al-Allamah Muhammad Ibn Nasir Ibn Muammar dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah Naam. Demikian pula dari Ibnu Umar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana Ibnu Umar ketika mereka para sahabat bertanya tentang suatu perkara, lalu mereka membantah dengan ucapan Umar. Naam. Maka beliau menyatakan amru Rasulillah ahakku an am amru Umar. Apakah perkara Rasulullah lebih utama untuk diikuti ataukah perkaranya Umar? Coba, ini ucapan sahabat Ibnu Umar, anaknya sendiri yang menyatakannya. Anaknya Umar bin Khattab. Nah, <coughs> Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Juga beliau menyebutkan ucapan Imam Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahumullahu taala jami'an. Naam. Semakna dengan apa yang telah kita sebutkan. Demikian pula Imam Al-Allama Sulaiman ibn Abdullah rahimahullah. Semakna dengannya. Subhanallah, nukilan yang sangat banyak dari para imam, para imam-imam dakwah ahli sunnah wal jamaah. Naam, di dalam permasalahan wajibnya untuk kita berpegang teguh dengan dalil dan tidak fanatisme atau taklid kepada selainnya, selain dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita membacakan sebagai penutup majelis kita di kesempatan yang berbahagia ini yaitu sebuah syubhat yang beliau nukilkan di sini. Naam. Seperti yang saya katakan tadi, Ahlu sunnah wal jamaah mereka berpegang teguh dengan bimbingan ulama. Apakah berarti mereka taklid terhadap ulama tersebut? La. Tidak. Sampai di sini ada syubhat. Naam. Tentang klaim terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau menyatakan bahwa beliau adalah Hambali. Naam. Ketika Imam Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, "Fanahnu walillahil hamd, walillahil hamd, muttabi'una la mubtadi'un ala madhhabil Imam Ahmad bin Hambal." Kami alhamdulillah mengikuti dan tidak berbuat bid'ah di atas mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Lalu datang subhat berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab taklid terhadap Ahmad Ibni Hambal. Karena dia menyatakan bahwa kami ala mazhabil Ahmad Ibni Hambal. Padahal ucapan ini dinukil oleh dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menyatakan demikian. Lalu dijawab subuhat tersebut. Naam. Bahwa maksudnya karena Imamu Ahmad teguh, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, gigi dalam membelanya. Dan membantah para mubtadi hisbiyun, ahlul dalal. Itulah madhab kami bersama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini jawaban dari syubhat-syubhat tersebut. Naam. Jadi kalau ada ulama menyatakan kami di atas madhab fulan, bukan maksudnya secara mutlak keseluruhan. Tapi yang dimaksud adalah manhajnya kami di atas manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal. Karena manhaj Imam Ibn Hanbal adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dengan akwalus sahabah. Koko dan gigi dalam membelanya. Maka kami berada di atas manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan ulama-ulama yang lainnya. Yang semisal dengan beliau. Rahimahumullahu ta'ala jami'an. Nah, ini subhat. Di sini panjang lebar beliau menjelaskan namun karena waktu yang terbatas, kita cukup kita cukupkan insyaallah taala dan tentunya segala apa yang benar dari yang kita sampaikan tidak lain dan tidak bukan adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang keliru adalah datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan dan dari dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di lain kesempatan. Naam. Dan saya mengucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada antum semua dan khususnya kepada para panitia. Naam. Demikian pula kepada seluruh ikhwah yang berkenan untuk hadir di tempat yang mulia ini untuk mendengarkan nasihat-nasihat tersebut maka insyaallah taala semoga Allah mempertemukan kembali di lain kesempatan di dalam melanjutkan keterangan asy syeikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di dalam kitabnya tersebut maka kita cukupkan dengan kafarah majelis insyaallah taala ba'dal asr kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada wallahu a'lamu bissawab subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh